Sengaja kita pilihkan kitab siam dari Adra al-Bahiyah agar kita terbiasa dengan kitab-kitab para ulama salaf kita. Barakofikum. Samping itu kitab Adra al-Bahiyah dari Imam Asy-Syaukani Allah, ini ringkas dan padat. Maksudnya singkat tapi berisik. Barakalafikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk bisa menyelesaikan kitab siam di majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Taib. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah Kitab Siyam kitab tentang puasa. Asyam menurut bahasa artinya adalah al-imsak wal kafu anisyai menahan diri dari sesuatu. Jadi asyam boleh As-saum boleh. Menurut bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Sebagaimana di dalam surat Maryam ayat yang ke-26 Maryam berkata, inni nadartu lirrahmani sawma sungguh aku bernadar kepada Allah yang maha pengasih untuk saum yakni menahan diri tidak bicara jadi saum dalam ayat ini maknanya ialah menahan diri. Dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, menahan diri, maksudnya menahan diri dari bicara. Tidak mau ngomong, ya. Nah, ini menurut bahasa. Adapun menurut istilah asyam atau as ialah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurub syamsi ma'a niyati ta'abbudi lillahi ta'ala menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imsak Adil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'a niyatit ta'abbudi lillahi ta'ala. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sodik sampai terbenamnya matahari disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi asyam atau asaum menurut istilah. Naam. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah yajibu siyamu Ramadan li ru'yati hilalihi min adlin wajib puasa pada bulan Ramadan disebabkan telah melihat hilal dari satu orang yang adil au ikmari iddati sya'ban atau dengan menggenapkan bulan sya'ban Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ash-Shawqani rahmatullah ini. Yang pertama adalah tentang keutamaan puasa. Di antara keutamaan puasa ialah bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma Ramadan imana wahtisaba ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man soma Ramadan imana wahtisaba ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kita harus mengakui bahwa kita adalah Bani Adam yang banyak salah dan dosa. Disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dengan adanya puasa Ramadan kita memiliki kesempatan untuk menghapus seluruh dosa kita. Asalkan kita betul-betul berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan puasa Ramadan. Kemudian permasalahan yang kedua ialah tentang hukum puasa pada bulan Ramadan. siamu Ramadan wajib puasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib Nah, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan Ijma' dari Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 184 184 Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba ala ladina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ini dalil dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 184. Adapun dalil dari As-Sunnah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim dari Talhah ibnu Abdullah radhiyallahu taalaan anna Arabian jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sa'ir ra'si dalam keadaan rambutnya awut-awutan ya, enggak tertata Wafihi dalam hadis itu Faqala si Arbadwi berkata Akhbirni bima faradallahu alaiya minasyam siyam Wahai Rasulullah beritahukan kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan atasku Faqala, maka beliau bersabda, Syahru Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Illa anta tawwa'a syai'ah. Kecuali kalau engkau ingin puasa sunnah. Berarti hukum puasa Ramadan itu wajib. Adapun ijma' Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Sharhul Muhaddab Juz yang ke enam halaman 252 Qad ajma'al muslimun ala anna saum ruknun min arkanil islam al-ma'lumah minad din bil darurah bihaitsu yukfaru munkiruhu wa annahu la yusqatu anil mukallafi illa bi udrin min al a'dar syar'iyyah al mu'tabarah kaum muslimin sepakat ijma bahwasanya puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Barang siapa yang menentangnya, maka dikafirkan. Dan hukum puasa itu tidak gugur kewajibannya. Kecuali ada udur-udur syariat yang muktabar. Nah, jadi tentang masalah hukum puasanya semuanya sepakat tidak ada perselisian tentang wajibnya. Ini puasa pada bulan Ramadan. Nah, <clears throat> apakah puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadan saja? Jawab, puasa yang wajib itu ada tiga macam. Jadi puasa yang wajib itu ada tiga macam. Yang pertama puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua ialah siamul kafarat. Puasa dalam rangka membayar kafarat atau denda. Seperti Orang yang menunaikan ibadah haji dengan menggunakan haji tamattu. Haji tamattu itu datang sampai mikot ya, mikot makani. Kemudian dia niat untuk umrah. Kemudian dia melakukan manasik umrah. Ya. Setelah selesai melakukan manasik umrah, ya, pakai ikhram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, nah, kemudian dia tahallul. Setelah itu dia menunggu di Mekah sampai tanggal 8 Dzulhijjah pada hari tarwiyah. Dia pun kemudian memakai pakai ihram lagi dengan niat haji. Kemudian melakukan manasik haji sampai selesai. Maka wajib bagi orang yang melakukan haji tamatuk seperti ini dan ini dilakukan oleh jamaah haji Indonesia ya. Itu untuk menyembelih binatang hadyu Nyembelih seekor kambing. Kemudian dipakai-pakaikan di sana. Nah, kalau dia tidak mampu menyembelih binatang hadyu, binatang seekor kambing, maka dia wajib untuk membayar kafarat puasa. Ya. Itu sepuluh hari Puasa itu wajib tiga hari pada saat dia haji, tujuh hari ketika sudah kembali ke tanah akhir. Nah, puasa sepuluh hari sebagai ganti tidak menyembelih binatang haji tadi itu namanya puasa kafarat. Hukumnya apa? Wah, wajib. Yang ketiga, siamun nadar. Itu puasa karena nadar. Misalkan ada yang bernadar nadar mutlak ya. Nadar mutlak itu dia bernadar hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengalami sebab-sebab tertentu, ya. Dan ini hukumnya disunahkan, ya. Nah, yang dianggap bakhil dalam ibadah itu kalau ada sebab-sebab yang terjadi. Kalau ada mutlak saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa tiga hari berturut-turut. Nah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang selama ini saya dapatkan. Ya. Maka puasa tiga hari berturut-turut itu wajib bagi orang yang bernadar tadi. Namanya nadar mutlak. Kalau nadar yang muqayyad itu seperti kalau ada orang habis panen sawit ya ini kalau saya panen sukses aku nazar puasa lima hari berturut-turut nah. tapi kalau ternyata gagal panen yang enggak jadi ini orang bakhil namanya bakhil dalam ibadah dia maunya ibadah itu kalau dapat apa yang ia inginkan saja ya nah sawitnya sukses panen naam baru ibadahnya semangat nadar ya kalau enggak panen ya enggak naam hmm. barakallahu tapi walaupun demikian memenuhi nadarnya tadi hukumnya apa wajib jadi puasa wajib itu ada tiga puasa Ramadan puasa apa ini kafarat puasa nazar. Tapi yang kita bahas sekarang ialah puasa Ramadan. Kemudian permasalahan berikutnya. Yajib siyam Ramadan di ru'yati hilalihi min adrin au ikmali iddati Sya'ban. yakni cara menentukan awal puasa di dalam syariat kita. Awal puasa Ramadan ditentukan dengan salah satu dari dua cara. Tidak ada yang ketiga. Hmm. Salah satu dari dua cara. Tidak ada cara yang ketiga. Dalam menentukan awal bulan Ramadan. Cara yang pertama ialah ru'yatu hilali Ramadan. Dengan melihat bulan Ramadan, ya, melihat hilal atau awal bulan Ramadan. Hilal itu apa ini? Bulan yang pertama, ya, bulan yang terbit hari pertama, ya. Nah, namanya hilal. Bulan sabit Nah. Taib. Adapun dalilnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan ya maka hendaklah dia puasa yaitu menyaksikan dalam ini melihat hilal juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, maka puasalah. Nah, bagaimana cara melihat hilal? Ya dilihat begitu saja, ya di tempat tempat yang memang memungkinkan untuk apa? Ru'yah. Nah, di pantai ya atau di daerah mana begitu ya. Taib. Dan yang melakukannya barakofikum yang berwenang ialah pemerintah. Jadi pemerintah menurunkan tim ru'yah hilal ya disebarkan di semua titik untuk melihat apakah hilal tanggal 1 Ramadan sudah muncul. Nah, cara melihatnya para kofikum yakni pada tanggal 29 Sya'ban. Ya, tanggal 29 Sya'ban sore hari menjelang terbenamnya matahari. Tapi ini ini pertengahan Sya'ban, akhir Sya'ban pada tanggal 29 Sya'ban nanti sore hari menjelang terbenamnya matahari itu waktu rukyatul hilal. Dilihat gitu ya. Nah, ya. Kalau ternyata hilal terlihat maka diputuskan untuk puasa besok Nah, berapa orang yang harus lihat? Semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak yang bisa melihat, semakin baik. Minimal berapa? Ya, minimal berapa orang sudah dianggap sah ru'yahnya? untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Cukup dengan satu orang yang adil. Cukup dengan satu orang yang adil. Masya Allah. Cuma satu orang. Tapi yang adil. Adil di sini muslim dan tidak fasik dan tidak terkenal sebagai kadzab. Dia harus paham Islam. Yang kedua, tidak fasik, tidak terkenal sebagai orang-orang yang suka berbuat dosa, ya. Bukan pencuri, bukan pemabuk, bukan pezina, ya. Bukan pencuri, ya. Nah, dan tidak dikenal sebagai kadzab, tidak dikenal sebagai pendusta. Di satu kampungnya itu menganggap orang ini baik, bukan pendusta, ya. Maka kalau dia sampai melihat hilal, maka sudah dianggap sah rukyanya untuk penetapan awal Ramadan. Nah, dan ini merupakan pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Darmi wa Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Umar berkata, Tara'an nasu al-hilala. Pada waktu itu orang-orang pada berusaha melihat hilal, yakni hilal Ramadan. Fara'aituhu. Ibn Umar kemudian mengatakan, aku berhasil melihatnya. Melihat hilal. Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku beritakan hasil ru'yaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasoma wa an nas bisyamih maka Rasulullah pun menetapkan untuk puasa dan memerintahkan semua manusia untuk puasa. Yang lihat hanya siapa? Ibnu Umar saja. Rasulullah menerima. Siapa Ibnu Umar? Putra Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sahabat yang mulia. Ibnu Umar juga sahabat yang mulia. Naam, muslim, tidak fasik, ya dan tidak terkenal sebagai pendusta. Adil. Diterima. Hmm. Nah, itu yang dimaksud yajibu siyamu Ramadan li ru'yati hilalihi min adlin dari satu orang yang adil. Ini cara yang pertama. Adapun untuk menetapkan awal Syawal ya, menetapkan hari raya Idul Fitri ya, awal Syawal maka syarat minimalnya ialah dua orang yang adil. Ya, kalau menetapkan kapan Idul Fitrinya tanggal 1 Syawal, maka minimal yang melihat hilal ialah dua dua orang. Itu minimal ya, dua orang. Lain Ramadan, lain pula sawal. Ya, kalau Ramadan cukup satu, kalau sawal dua orang. <clears throat> Ini cara yang pertama. Kemudian Bagaimana kalau kondisi sekarang ini? Yang melihat hilal cuma satu. Ya. Kemudian dilaporkan kepada pemerintah. Ini pihak yang berwenang. Ya. Ternyata ditolak. Pak, lapor. Saya lihat hilal. Gitu. Padahal yang lain itu, yang lihat-lihat itu nggak ada yang lihat. Padahal dia juga adil, ya. Nah, semua titik diterjunkan, yang lihat cuma satu titik. Dan yang lihat cuma satu juga dari tim yang ada itu cuma satu orang. Ya, laporan ke Departemen Agama, ya, pemerintah ini ya. Lapor bahwa saya menyaksikan dan melihat hilal Ramadan. Kok ternyata ditolak mentah-mentah. Nah, kamu yang lihat, ya. Yang lain lihat kan enggak? Baik. Ah, sudah. Tolak. Ditolak sama pemerintah. Tapi kita ikut keputusan pemerintah. Tapi bagaimana dengan orang yang melihat ini? Seorang diri dan dia yakin melihat hilal itu. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia tidak puasa, Sementara dia lihat hilal itu dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Ataukah dia ikut pemerintah? Atau dia harus puasa sembunyi-sembunyi? Nah, barakofikum. Ini para ulama ada tiga pendapat tentang orang yang melihat hilal seorang diri dan ditolak oleh pemerintah ru'yanya ya. Pendapat yang pertama dia harus puasa sendirian. Kalau memang yang dilihat itu adalah hilal Ramadan. Dan dia juga harus beridul fitri sendirian, yakni tidak puasa tapi sembunyi-sembunyi ya. Nah. Jadi puasa sembunyi-sembunyi ya, enggak ngomong-ngomong, tidak disebarluaskan, enggak dikasih tahu ke siapapun karena persaksiannya ditolak ya. Puasa sendiri kemudian beridul fitri sendiri ya, tidak puasa saat itu ya, sendiri nggak ngomong-ngomong. Eh, maaf. Diam. Demi menjaga apa ini? Ketertiban, ya, dan persatuan. Supaya enggak bikin heboh. Ya. Ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i Salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua, dia puasa sendiri, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau Idul Fitri nggak boleh, harus sama-sama. Kalau yang pertama tadi kan puasa sendiri sembunyi-sembunyi, Idul Fitri sendiri, sembunyi-sembunyi. Kalau yang kedua, dia puasa sembunyi-sembunyi sendiri. Tapi kalau Idul Fitri bersama-sama. Ikut pemerintah. Ini pendapat Abu Hanifah, Wa Malik dan yang masyhur dari Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga dia tidak perlu menganggap rukyanya. Ya, sudah ditolak ya puasa sama-sama, Idul Fitri sama-sama. Ditolak. Semungkin mataku salah. <laughs> ya. Nah, padahal dia yakin ya. ya sudah, kamu ditolak puasa saja. Sama-sama dan Idul Fitri sama-sama. Ini pendapat dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan inilah yang diterapkan saat ini khususnya ketika negara Islam itu pecah-pecah, terkotak-kotak ya untuk menjaga keutuhan kaum muslimin. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih Rasulullah bersabda saumukum yauma tasumun puasa kalian ialah puasa di mana kalian semua rame-rame puasa bersama penguasa wa fitrukum yauma tuftirun dan Idul Fitri kalian ialah Idul Fitri yang dirayakan bersama-sama dengan penguasa kalian. Wa adhakum yauma dan Idul Adha kalian ialah di hari kalian sama-sama penguasa merayakan Idul Adha. Nah, nah. ya terserah mau pilih yang mana? Hah? Mau sembunyi-sembunyi nggak puasa? Eh sembunyi-sembunyi puasa, sembunyi-sembunyi Idul Fitri ataukah sembunyi-sembunyi puasanya kalau Idul Fitri bareng-bareng atau yang ketiga puasa dan Idul Fitri bersama-sama? Nah, ya. Masing-masing ada ulama yang memilihnya. Ada salafnya. Tafadhol, silakan pilih. Barakallahu Ngerti? Nah, itu khusus bagi orang yang apa ini? Melihat sendiri hilal itu. Ya. Bukan orang lain yang dapat kabar, tapi dia sendiri. Dengan catatan dia ditolak royanya, ya. Nah. Kemudian cara yang kedua untuk menetapkan awal Ramadan ialah ikmalu iddati sya'ban menggenapkan jumlah hari bulan sya'ban jadi bulan sya'ban itu 29 hari secara normal ya. Kalau digenapkan menjadi 30 hari. Hal ini terjadi jika pada tanggal 29 Syakban menjelang terbenamnya matahari hilal Ramadan tidak terlihat entah karena mendung atau berawan atau karena memang Allah belum menampakkan hilal itu walaupun cerah ya. maka digenapkan bulan Syakbannya 30 hari. Berarti puasa Ramadannya lusa. Nah, bukan besok, tapi apa ini? Lusa. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy tis'un wa isruna lailatan." Satu bulan itu jumlahnya 29 malam. Fala tasumu hatta tarauhu. Maka janganlah kalian puasa sampai melihat hilal Ramadan. Fa'in rumma alaikum jika mendung menimpa kalian. Fa'akmilul iddata thalathin. Maka sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini jelas. Sudah. Ini cara menetapkan apa ini? Bulan Ramadan. Tidak ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga yang sekarang lagi ngotot diterapkan. Itu ialah cara hisab. Ya. Dengan cara apa ini? Hisab. Ini tidak dipakai dalam Islam. ya, Tapi dipaksakan untuk dipakai oleh kaum muslimin. Ya. Nah, alasannya macam-macam ya. Kalau rukyah selamanya nggak akan pernah bisa rukyah di Indonesia nah, karena selalu mendung. Nah, selalu apa ini? Mendung atau perawan, ya. Nah, Mungkin selalu begitu ya. Padahal seandainya nggak mendung, hilalnya muncul itu. Nah, berhubung mendung ya nggak kelihatan. Nah kalau dihitung terus mendungnya ya nggak pernah kelihatan hilalnya. Hanya pakai hisab. Nah, nah ini tidak dianggap dalam Islam. Tidak ada dalilnya. Karena ini masalah ibadah, maka kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bahkan para ulama yang muktabar sepakat ya, tidak dipakai untuk masalah puasa dan Idul Fitri. Wa yasumu 30 yauman ma lam yadhhar hilalu Syawal qabla ikmaliha. Dan kaum muslimin harus puasa 30 hari selama belum muncul hilal Syawal. Sebelum ditetapkan ikmal. Jadi puasa Ramadan itu 29 hari kecuali jika hilal Syawal belum terlihat maka puasanya 30 hari. Jadi kalau puasa 29 kan lumayan ya kan dapat potongan satu. <laughs> Ya. Tapi kalau ikmal kan tambah satu 30 hari. Nah, apalagi yang berat sekali kalau puasa ya. Nah, kalau 29 sudah kelihatan hilal Syawal, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, eh, nggak pakai digenapkan. Eh, tapi kalau nggak kelihatan ya gimana lagi? Harus digenapkan. Puasa Ramadan itu 30 hari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ughmiya alaikum faqdiru lahu." Janganlah kalian puasa sampai melihat hilal dan jangan pula kalian beridul fitri sampai melihat hilal. Jika mendung menimpa kalian, maka kira-kira kalah. Naam, dengan menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Enam. Wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'iral bilad al muwafaqah. Jika salah satu penduduk negara tertentu melihat hilal maka semua negara harus ikut ru'yahnya. Ini permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kalau ada salah satu negara yang sukses melihat hilal, apakah berlaku untuk negaranya sendiri ataukah berlaku untuk semua negara? Misalkan Saudi, Brasil, Rukyah. Apakah juga berlaku untuk Indonesia? Nah, ini para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Ya, pendapat yang pertama, ini sebagaimana pendapat Al-Imam Ash-Shawqani ta'ala tadi. Kalau satu negara melihat hilal, maka semua negara harus ikut Rukyahnya. Baik untuk puasa ataupun Idul Fitri. Nah, misalkan Saudi berhasil rakyatul Hilal. Maka Indonesia harus ikut puasanya dan ikut apa ini? Idul Fitrinya. Ini pendapat madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan yang masyhur di kalangan madhab Hambali. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Segak paduli satu matlak atau tidak. Ya. Kalau satu negara dia tilal, semuanya ikut. Pendapat yang kedua. Masing-masing negara memiliki rukyah masing-masing. Nah, ya, Saudi ya Saudi, Indonesia ya Indonesia. Masing-masing pemerintah punya wewenang untuk menetapkan kapan puasanya, kapan Idul Fitrinya berdasarkan rukyah sendiri-sendiri di masing-masing negara. Ini pendapat dipilih oleh Ikrimah, Wal Qasim, Wasalim, wa Ishaq dengan dasar hadis Quraib Maula Ibn Abbas radhiyallahu taala Nah, jadi Saudi sudah mengumumkan besok puasa, oh, ternyata pemerintah Indonesia melalui tim merukyahnya nggak berhasil lihat ya sudah puasanya Indonesia lusa Saudinya sekarang Indonesianya lusa ya kita ikut Indonesia. Nah, karena kita bermukim di Indonesia. Pendapat yang ketiga. Ru'yah satu negara berlaku untuk negara yang lain yang sematla sematla itu yang sama waktunya ya sama terbitnya matahari. Mereka memiliki waktu yang sama. Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya. Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, itu waktunya sama. Nah, maka sematelak namanya. Indonesia berhasil rukyah, ya Malaysia ikut, Singapura ikut, gitu. Ya. Nah, atau Saudi rukyah, maka yang waktunya sama dengan Saudi. Ya, di Kotor ataupun Yaman ya, yang sama telak dengan Saudi itu yang puasa atau Idul Fitri. ya enggak sama telak seperti Indonesia ya, Saudi sampai Indonesia kan beda waktunya. Maka tidak ikut bar covid Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, yang sematla. Lalu bagaimana sikap kita? Kita mau pendapat yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Ini masing-masing ada salafnya. Tetapi para ulama kita yang masih hidup di zaman ini, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang masih hidup di zaman ini, mereka menasihatkan kepada kita semua untuk ikut rukyah pemerintah masing-masing negara. Ya, nah, ma'anas puasa sama-sama apa ini? Pemerintah dan rakyatnya. Juga puasa dan Idul Fitri bersama apa ini? Pemerintah. Nah, nah, Tapi nggak usah pakai seudon kepada pemerintah, ya. Apa ruyanya sering ditolak, oh, ya. Naam. Nah, itu urusan tolak menolak memang haknya penguasa, ya. Nah. Tapi urusan memulai ibadah Ramadan atau Idul Fitri itu juga keputusan pemerintah ada nasnya, ya yang membolehkan kita untuk ikut. Sehingga dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa nah, dan kaum muslimin di dalam negeri kita ikut puasa dan Idul Fitri bersama pemerintah. Nah, barakofikum. Ini pembahasan yang pertama tentang kita syam. Ya. Adapun pembahasan berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jam berapa nih? Jam 9 Allah ya. Kalau bisa tepat waktu ya. Sepuluh jam 9 kita kumpul. Jam 9 tit, selesai. Langsung mulai ya. Nah, mana targetnya khatam kitab siam dari kitab ad al-Bahiyah ya. Nah. Dapat berapa baris itu? Eh? Matanya dilihat. Oh, jangan dilipat. <laughs> Ya. berapa baris? Tiga baris. Nah, masih baru tiga baris. Nah. Kurang berapa baris? <laughs> ya, di per baris itu ada dalilnya. Ada permasalahan yang di bawahnya ya. Nah, taib ini buku panduannya yaitu ya satu lembar eh, ya. Tapi kalau dicatat lengkap jadi satu kitab. Ya. Nah, jadi eh, jangan dihilangkan satu lembar itu ya. Nah, disertakan dalam catatan. Nah, kita belajar dalil gitu ya. Kalau Hukum puasa Ramadan wajib, semuanya tahu. Tapi kita harus tahu pula dalilnya. Sudah harus ada peningkatan. Barakofikum. Sudah saatnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Ya, apa itu? Al ilmu qoblal qaul wal amal. Harus tahu ilmunya. Puasa Ramadan wajib. Dalilnya apa? Ini supaya terbiasa beramal berdasarkan dalil dan tahu dalilnya. Sudah enggak masanya, nanti tak tanyakan ustaz. ada orang tanya ini gimana ini? Oh ya, nanti tak tanya ke ustaz. Sudah bukan masanya seperti itu ya. Masanya sekarang ialah ketika ditanya, nah tahu jawabannya. Tahu dalilnya. Nah, namanya peningkatan apa ini? Kualitas dan mutu. Ya Nah, masalah puasa kan dah hampir sering didapatkan, ya kan? Nah, tapi kita harus belajar ya bagaimana para ulama dalam menyusun kitabnya, kemudian apa dalil-dalil yang dibawakannya, permasalahannya apa. Nah, sama kalau nanti kalau ada yang masuk pondok pesantren ya belajar fikih ya ketemu lagi kita pusia. Nah, Ya, belajar kitab. Hatam, ganti kitab fikih yang lain. Ya ketemu lagi, kita hapus siam. Nah, jangan bosan. Ya. Sampai benar-benar ilmu itu menyatu dalam diri kita. Ya, nah. Walaupun seratus kali kita belajar kita siam itu nggak apa-apa. Jangan pernah bosan ya. Enam sampai benar-benar hafal di luar kepala. Enam matanya, yo dalilnya, yo permasalahan-permasalahannya itu baru. Mantap namanya ya. Ini para ulama kita seperti itu. Awalnya hanya tahu secara global, habis itu kemudian matanya dipahami dengan baik. Setelah itu kemudian dalilnya dipahami dengan baik. Setelah itu ikhtilaf dan permasalahan-permasalahan ulama ya Pahami dengan baik. Nah, setelah itu menguasainya dengan baik. Setelah itu jadi mufti. Nah, ya. Setelah itu kemudian meningkat menjadi mujtahid mutlak. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tahapan kita masih awal ya. Nah, memahami matan. Barakofikum ya. Kemudian meningkat tadi memahami dalilnya ya. Ngeri dengan ringkas Nanti kalau yang mau belajar lebih lanjut, mau mendalami, ya akan diulangi lagi. Ya. Baca matan. Nah, ya. Ini kan dibacakan. Nanti harus bisa baca matan. Hmm. Jadi jangan kaget. Nanti suatu waktu saya minta ya, eh, baca matannya. Ter plus terjemahnya. Ya. Nah, kan ringkas, gampang, insya Allah. Ya. Dan saya yakin banyak yang bisa. Hmm. Ya, yang bisa waktu ini. Insyaallah. nah, insyaallah. Siapkan ya, nah Untuk matan-matan berikutnya itu siapkan, dibaca yang bagus dan diterjemahkan ya.